Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bagaikan pohon yang tak berbuah. Tema ini maksudnya yaitu sebuah permisalan yang mana permisalan sering sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya di dalam hadis-hadis beliau ketika beliau mengajari para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk memudahkan memahami apa yang beliau sampaikan. Makanya beliau Sallallahu alaihi wa wasallam sering memakai permisalan dan di dalam Al-Quran juga sering Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata masal yang artinya permisalan untuk memudahkan orang-orang yang membaca Al-Quran pemahaman terhadap apa yang dia baca. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad atau surat al qitar Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permisalan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin." Artinya perumpamaan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang bertakwa fiha anhar min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada air yang tidak pernah berubah wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'am dan di dalamnya ada sungai mohon maaf tadi di dalamnya ada sungai yang terisi dari air yang tidak pernah berubah dan di dalamnya ada sungai yang isinya dari susu yang susunya tidak pernah basi wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin dan di dalamnya ada sungai yang di, yang terbuat dari khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya wa anharun min asalin musaffa dan di dalamnya terdapat sungai-sungai yang terisi dari madu yang sangat bening, tidak ada kotoran padanya. Perhatikan saja madu-madu yang ada di dunia maka tidak ada yang benar-benar bening pasti ada kotoran-kotoran madu padanya sedangkan perumpamaan surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 15 tadi menunjukkan bahwa madu sungai yang terisi madu madunya tersebut benar-benar bening benar-benar terlepas dari kotoran. Ini contoh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan surga, perumpamaan. Yang saya permasalahkan sekarang adalah perumpamaan. Karena tema kita itu adalah tema perumpamaan. Sehingga nantinya jangan ada yang mencela bahwasanya temanya kok aneh-aneh. Tidak, temanya memang sebuah perumpamaan yang memang sair, cocok dan boleh digunakan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasul. Allah Subhanahu wa taala saja di dalam firman-firman-Nya membuat perumpamaan dan juga hadis-hadis Rasul yang akan saya bacakan nantinya. Tema kita apa? bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ini adalah perumpamaan. Perumpamaan tentang apa nanti saya akan jelaskan. Saya mempermasalahkan perumpamaan dulu. Jadi memumpamakan sesuatu, mengajari seseorang dengan menggunakan perumpamaan, permisalan itu boleh berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi dalam surat Ar-Ra'd juga hampir sama. Ar-Ra'd ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar." Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 35. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa adalah sungai-sungai. Ketika kita mendengar ini, oh surga itu gimana? Susah untuk membayangkan surga karena yang berbicara belum pernah masuk surga, yang mendengar pembicaraan belum juga pernah masuk surga. Makanya para ulama mengatakan, jika seseorang ingin membicarakan sesuatu, maka dia bisa membicarakan sesuatu tersebut dengan tiga tahapan. Yang pertama, dia melihat sesuatu tersebut, dia bisa berbicara. Saya pernah melihat gajah, saya bisa berbicara tentang gajah, atau dia pernah melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut. Saya bisa berbicara tentang gajah karena pernah melihat yang semisal dengan gajah, misalkan seperti itu. Saya bisa berbicara tentang kerbau karena saya bisa melihat yang semisal dengan kerbau yaitu sapi. Kalau dua tahapan ini tidak bisa dilalui, maka kita hanya bisa berbicara dengan kabar, kabar yang valid, kabar yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Begitulah yang kita bicarakan sekarang tentang surga saya dan bapak ibu saudara saudari sekalian tidak bis tidak pernah masuk surga, maka semestinya kita tidak bisa membicarakan surga. Tetapi bisa kita bicarakan dari mana? Dari kabar yang valid, yang original dan itu berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. <clears throat> dan Allah Subhanahu wa taala membicarakannya dengan perumpamaan, perumpamaan surga yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa adalah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanannya selalu ada dan sangat teduh, itulah rumah akhir orang-orang yang bertakwa dan rumah akhir orang-orang yang Kafir adalah neraka jahanam. Kita ambil lagi. Ini masih membicarakan masih perumpamaan. Karena sebagian ada yang <coughs> sebagian ada orang yang tidak setuju. Judulnya harus lah saklek A, B, C gitu. Nggak usah pakai perumpamaan, perumpamaan. Enggak, di dalam Al-Quran dan hadis Rasul memakai perumpamaan. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bertanya kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Aro'aitum. apa pendapat kalian? <coughs> apa pendapat kalian?" "Lau anna bibabi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai?" Kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, salah seorang dari kalian ada sungai. Dan dia mandi di sungai tersebut lima kali sehari Apakah masih tersisa daki kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, "La, la ya min darani syai." Tidak wahai Rasulullah, tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalika." Maka yang demikian itu masalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Yang demikian itu seperti perumpamaan sholat lima waktu. Lihat, ada perumpamaan. Ya, boleh memakai perumpamaan agar memudahkan dipahami. Pohon bagaikan pohon yang tak berbuah, mudah. Oh, pohonnya nggak ada manfaatnya. Pohonnya cuma manfaat untuk dirinya sendiri. Itu inti kajian saya. Enggak ada manfaatnya pohonnya. Dia cuma bisa menaungi dirinya sendiri. Lihat lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan lilin yang membakar dirinya sendiri, menerangi orang lain tapi terbakar dirinya. Ini perumpamaan boleh pakai perumpamaan agar orang muda memahaminya. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian itulah seperti sholat lima waktu. Perumpamanya seperti orang mandi di sungai lima kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran-kotoran? Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan sholat lima waktu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa. Makanya ada hadis riwayat Bukhari yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah Sholat lima waktu dari sholat Jumat ke Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza kabair. Puasa bulan Ramadan ke bulan Ramadan lanjutnya menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Orang sholat subuh, kemudian dia mengerjakan aktivitas banyak dosa tuh setelah sholat subuh sampai zuhur. Sholat zuhur an sholat lagi dia. Ini habis dosanya. Setelah sholat zuhur, ngerjain dosa lagi. Sampai asar. Sholat asar, habis dosanya. Terus seperti itu. Itu perumpamaan. Lihat lagi hadis Rasul tentang perumpamaan. Masalul mu'min kamasalin nakhlah. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma. Apa yang kita bisa ambil? Hah? Saya ingin interaktif sedikit di Ar-Rahmat ini. Apa maksudnya? Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma. Apa maksudnya? <coughs> nah. Eh, walaupun Walaupun ditimpuk dengan batu, dia akan memberikan buah yang manis. Contohnya nggak ada yang ditimpuk kan? Mas pakai timpuk. Ah, yang lain, betul. Salah satu manfaat dari pohon kurma, dia memberikan buah yang manis. Perumpamaan orang beriman seperti itu. Ah. Pohon kurma segala sesuatunya bermanfaat, betul. Orang beriman seperti itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memberikan manfaat kepada saudaranya, maka dia lakukan itu apapun dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan usulannya apa saja. Ya, contoh yang lain. Sebenarnya bukan itu yang paling utama dari dari sabda Rasul. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma apa? Hah? Kokoh. Jazakallahu khairan. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma yang kokoh. Nggak ada pohon kurma yang bercabang. Tidak ada pohon kurma yang miring. Nggak kokoh. Akidahnya kuat. Sampai akhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan angin menerpa sana sini Ya, kenapa Rasul SAW memakai perumpamaan pohon kurma? Karena kurma yang dilihat oleh para sahabatnya sehari-hari. Ini berarti boleh mengadakan perumpamaan. Ya, mengatakan perumpamaan. Nah, sekarang tema kita bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ini sebuah perumpamaan untuk apa? untuk orang-orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Itu inti kajian saya. Ilmu berilmu banyak ikut kajian, ikut daurah ke sana kemari, bahkan jadi jadi jamaah keliling ke sana kemari ngikutin ustadznya tapi tidak ada amal ini namanya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itu inti kajian saya. Mudah. Berarti selesai kajian kita, Ustaz. Assalamualaikum selesai. 15 menit. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bahas tema ini sebenarnya adalah nasihat dan cambukan untuk diri pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian. Peringatan keras untuk seorang pemalas. Peringatan keras untuk seorang yang cuma mengumpulkan ilmu tanpa amal. Tahu itu diperintahkan, Jangan yang sunnah, yang diwajibkan saja kadang-kadang diremehkan. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang cuma mengumpulkan referensi ilmu tanpa amal. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang sudah mulai mengenal sunnah, bahkan sudah lama kenal sunnah, timbul sifat penyakit yang namanya futur, mulai meremehkan hal-hal maksiat, mulai kendor, mulai menganggap sesuatu yang dia ilmui boleh dia tinggalkan. Yang penting saya salafi. Yang penting saya bermanhat salaf. Hati-hati. Ya, yang penting saya menuntut ilmu tetapi pada prakteknya jauh panggang dari arang. Jauh api dari panggang. Jauh hakikat dirinya sangat jauh dari ilmu. Hakikat dirinya sangat jauh dari amal, ilmu yang diamalkan. Kita akan kupas insya Allah taala. Baik itu hal-hal yang diwajibkan, apalagi yang eh, baik itu hal-hal yang disunahkan, apalagi yang wajib ataupun yang dilarang, yang haram, bahkan sampai dosa besar. Ada sebagian orang kadang-kadang sudah mengaji lama, sudah ikut pengajian lama, bukannya bertambah keimanan, bukannya bertambah khusyuk tatkala ibadah. Saya ingin tahu, ada nggak yang merasakan Ustadz sebelum saya duduk di majelis ilmu, saya bisa khusyuk sholat, saya bisa sepertama, Saya bisa menghatamkan Al-Quran per bulan. Saya bisa lezat bermunajat. Tapi kenapa semakin lama duduk di majelis ilmu, maka hati semakin keras. Jamaah masbuk paling paling akhir. Sudah masbuk paling akhir lagi. Dan itu kadang-kadang ada pada ustadznya. Hati-hati. Ya, jamaah masbuk paling akhir. Gimana mau dituntut ilmunya? Gimana mau dituntut ilmunya? Orang seperti itu. Sholat yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat agung. Anda akan bisa menuntut melihat seseorang lihat dari sholatnya. Pesan ini pesan. Jika ingin melihat hakikat seseorang, lihat dari sholatnya. Menjaga sholat kah? Menjaga waktu Karena itu perbedaan yang sangat jelas antara seorang mukmin dengan kafir dan munafik. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Dan jika mereka bangun menuju sholat mereka bangun dalam keadaan mas ayat ini yang semisal dengan ini Allah ulangi bahkan dua kali dalam Al-Quran sebagai bentuk penekanan surat An-Nisa ayat 142 surat taubah ayat 54 <coughs> ingin mengetahui hakikat seseorang lihat sholat wajibnya apalagi dan juga sholat-sholat sunnahnya penuntut ilmu kok nggak ada kau qabliyah Subhanallah. Mana pohonnya? Mana buah dari pohonnya? Penuntut ilmu kok nggak ada tahajudnya? Kok nggak ada baca Qurannya? Yang penting cuma jenggotnya. Iya itu sunnah Nabi, syariat Allah, betul. Tapi mana amalan-amalan yang dengannya penuntut ilmu terkenal? Sangat terkenal dengan itu penuntut ilmu. Ya. Jangan penuntut ilmu. Seorang muslim terkenal dengan itu. Fadlan an talibil ilm. Apalagi para penuntut ilmu. Muslim terkenal dengan baca Quran. Dengan sholat wajib tepat pada waktunya. Berjamaah. Ba'diyah, qabliyah. Coba bayangkan, ada sebagian orang nuntut ilmu, semangat di majelis ilmu, bahkan panitia kajian. Sering undang ustad-ustad kadang-kadang. Ya, akan tetapi sudah lama. Sudah lama. Dua rakaat sebelum subuh dia tinggalkan. Kenapa? Karena terlambat bangun subuh. Dan ingat dua rakaat sebelum subuh itu qobliyah, bukan ba'diyah. Kenapa? Karena kadang-kadang Memang ada hadis yang membolehkan untuk mengkobok dua rakaat sebelum subuh itu kalau dalam keadaan kondisional bukan dikondisikan menjadi badiah subuh bid'ah itu coba tanya sekarang dalam diri kita ya berapa malam sudah kita tinggalkan berapa lama sholat tahajud kita tinggalkan Berapa lama mushaf tidak tidak saya baca? Ini peringatan bagi muslim fadlan, saya katakan lagi sekali lagi, fadlan an talib ilm. Apalagi para penuntut ilmu. Ya, hanya sibuk dengan dunia-dunia. Subhanallah, saya kemarin melihat di media sosial video klip dari Al Ustadz Al Fadil Abdullah Maududi hafizahullah. Luar biasa karakteristik muslim yang sangat luar biasa adalah dia hidup untuk akhirat. Karakteristik kafir adalah dia hidup untuk bekerja. Mana? Ya. Jangan sampai kita punya pohon tidak berbuah. Ini yang saya tuju. Dan ini sebelum Bapak Ibu sekalian yang dinasihati, saya pribadi Sebelum dinasehati, saya pribadi. Mana sholat lima waktunya, ba'diyah, qabliyahnya, tahajudnya, witirnya. Yang mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan syaraful mu'min kemuliaan orang beriman qiyamuhu bil yaitu bangun malam, sholat malam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Subhanahu wa taala. Coba. Jadi tujuan kajian ini kepada orang-orang seperti itu, orang-orang yang sudah mulai mengeras hatinya. Dan itu kalau tidak diobati, kalau tidak dicairi, maka akan lebih keras dibandingkan batu. Pak, tidak ada di dunia ini yang lebih keras dibandingkan batu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, menceritakan tentang kekerasan dikaitkan dengan batu. Lihat surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Kemudian hati-hati mereka keras setelah itu maka dia bagaikan batu lebih keras fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa atau lebih keras dibandingkan batu Ya, jangan sampai hati kita membatu gara-gara dosa, gara-gara kelalaian, gara-gara sifat futur. Maka harus ada pohonnya, harus berbuah. Jangan sampai hanya pohon yang cuma melindungi diri sendiri, nggak berbuah. Tidak bermanfaat ilmunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin mulai mukaddimah, kita sebagai seorang muslim, apalagi para penuntut ilmu, mengetahui bersama keutamaan ilmu. Dan ilmu adalah pokok dasar awal mula. Kemudian ilmu adalah hal yang paling diprioritaskan, itu ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Muhammad ayat 19 fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah lihat ilmuilah kita ilmui dulu di sini sebelum beramal jadi mukadimah ini saya akan sebutkan tentang ilmu dulu. Kita tahu bersama muslim apalagi para penuntut ilmu pentingnya ilmu. Ilmu adalah dasar Ilmu adalah pokok beragama. Ilmu adalah hal yang paling harus diprioritaskan. Dalil yang menunjukkan akal ini salah satunya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam ilmuilah ketahuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir li bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan beristighfarlah. Lihat di dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Makanya Imam Al Bukhari mengatakan, "Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal." Allah memulai dengan ilmu sebelum berbuat dan berucap. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan setiap harinya beliau tidak lepas dari meminta ilmu saking pentingnya ilmu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar dan Imam Al Albani rahimahullah taala dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau bercerita karena sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yaumin ba'da salati subhi ba'da an yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa apabila ada kana dalam bahasa Arab yang artinya yang dia adalah jenis fi'il madhin naqis kata kerja yang kurang. Kemudian setelahnya fi'il mudhari menunjukkan ya dulu alat tikrar wal kathrah, menunjukkan kepada sering diulang dan banyak. Maka diterjemahkan sering senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat setiap harinya setelah salam beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini juga perhatian. Penuntut ilmu masa habis salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah dikeluarkan handphone. Ya. Yang aturan zikir pakai jari jemari, ini zikir di atas touchscreen. Mana zikirnya? Ini penuntut ilmu tidak boleh seperti ini. Harus diamalkan. Berzikir sebagaimana Rasulullah Shallallahu setiap hari, setiap sholat, setelah selesai salam beliau senantiasa mengucapkan ini. Ini adif menunjukkan bagaimana Allah Rasulullah SAW mendahulukan ilmu dibandingkan minta yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena rizki yang baik, amal yang diterima tidak akan pernah didapat kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 52 bahwa ilmu bagaikan cahaya. Allah berfirman wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan min amrina seorang ruh dari perintah kami engkau sebelumnya tidak mengetahui apa itu kitab apa itu iman akan tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya ini ilmu Ilmu itu sebagai cahaya. Kita akhirnya tahu. Dengan ilmu kita tahu. Ini rezeki halal. Ini rezeki haram. Dengan ilmu kita tahu. Ini perbuatan yang haram. Ini perbuatan yang mubah. Dengan ilmu kita mengetahui bagaimana bersikap sebagai seorang muslim. Baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Jadi ilmu itu cahaya. Ya, dan ini mukaddimah Bapak. Ibu saudara-saudari sekalian, bagi siapa yang sudah mulai menurun menuntut ilmu, dia yang ada dalam pikirannya cuma harta, bagaimana bisa dapat uang, bagaimana bisa dapat rezeki yang banyak. Jarang menuntut ilmu, sudah mulai malas menuntut ilmu. Maka ini sebagai pengingat saja. Maka ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu cukup Pemuliaan Allah bagi orang-orang yang berilmu Allah gandengkan persaksian Allah dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Orang berilmu mulia di sisi Allah dari sisi mana? Allah bersaksi kemudian digandengkan dengan persaksian orang-orang berilmu menunjukkan hal tersebut penting hal orang berilmu menduduki kedudukan yang tinggi dalam agama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yaitu Allah dan juga para malaikat bersaksi dan juga orang-orang berilmu bersaksi lihat persaksian Allah digandengkan dengan persaksian malaikat digandengkan dengan persaksian orang berilmu menunjukkan kedudukan yang tinggi tentang orang yang berilmu di dalam agama Islam yang lain kedudukan orang yang berilmu yang lain Allah Subhanahu wa taala menantang setiap manusia untuk bisa menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lihat tantangan Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi para ulama tafsir mengatakan hada su'alun ingkariyun atau ta'jiziyun. Ini adalah pertanyaan berbentuk pengingkaran. Gak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya salah satu yang diajak dalam dakwah salaf ini adalah ayo nuntut ilmu. Ayo duduk di majlis ilmu. Ayo belajar ilmu agama. Ayo perkaya perkaya diri dengan ilmu-ilmu Islam yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dipahami oleh para salafus saleh. Ini dakwah salaf, dakwah ilmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira." Katakan wahai Muhammad, ini jalanku yang lurus Aku mengajak kepada Allah, mengajak kalian kepada agama Allah di atas ilmu. Selalu Pak, saya pesan, hadapi permasalahan apapun di dunia dengan ilmu agama. Apapun permasalahan, saya berikan contoh secara detik. Seorang anak bermasalah dengan orang tuanya, hadapi dengan ilmu agama. Seorang keponakan bermasalah dengan paman bibinya, hadapi dengan ilmu agama. Seorang bermasalah dalam permasalahan pekerjaannya, permasalahan ekonominya, permasalahan mencari duitnya, hadapi dengan ilmu agama. Sang anak bermasalah dengan akhlaknya, moralnya, maka hadapi dengan ilmu agama. Karena solusi semuanya ada ilmu dalam ilmu agama. Allah berfirman tadi, "Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina ya'lamun." Imam Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini, "La yastawi alladziina la ya'lamun wal ladziina la ya'lamun min jami'il wujuh." Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dari seluruh sisi. Ya, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan manusia Hewan jika dia berilmu akan berbeda dengan hewan yang tidak berilmu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 5 ayat 4. Hewan jika dia berilmu berbeda dengan dia tidak berilmu. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran Yas'alunaka mada uhilla lahum Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad Apa yang dihalalkan untuk mereka. Kul katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna. Dan apa saja yang kalian ajari dari hewan-hewan. Anjing kalau diajari meskipun air liurnya najis tetapi ketika dia diajari untuk berburu, kemudian ketika kita lepas dengan mengucap bismillah, maka tangkapannya halal. Itu anjing. Jika berilmu beda dengan anjing yang tidak berilmu, maka tidak akan pernah sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka tuntut ilmu tidak akan pernah sama, Pak. Bahkan sampai tata cara duduknya, bahkan sampai tata cara ngomongnya nggak akan pernah sama tata cara berpakaiannya tidak akan pernah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini kemuliaan orang-orang yang berilmu, makanya selalu didasari dengan ilmu. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, saking buruknya kebodohan dan saking tingginya keilmuan sebagaimana firman Allah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ayatnya nanti akan saya bahas secara detil. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka saking saya ulangi, saking rendahnya kebodohan, saking tingginya keilmuan orang yang bodoh kalau Anda panggil, "Eh, bodoh, sini ente." Itu pasti marah. Betul? Betul. Tidak ridho dia dipanggil kalau dengan kebodohan. Eh, ente bodoh. Gak mau. Saking rendahnya kebodohan. Dan saking tingginya keilmuan. Gak ada. Padahal dia asli bodoh. Ya. Ada ada ada penjelasan para ulama namanya al-jahilul murakkab. Jahilun murakkab. Apa artinya? dia bodoh tapi dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itu bodohnya kuadrat. Ada yang bodoh tiga derat nggak? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan ilmu. Lihat keutamaan ilmu. Orang yang paling takut kepada Allah, yang dengan takut tersebut dia masuk surga, adalah orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kata innama para ulama bahasa mengatakan innama adalah harfun tadullu alal hasr wal imtina. Huruf yang menunjukkan fungsinya untuk membatasi dan menahan yang lain agar tidak masuk. Maksudnya apa? Hanya orang-orang yang berilmu yang paling takut kepada Allah. Ingin takut berbuat maksiat, ingin takut meninggalkan dos, meninggalkan kewajiban, maka ilmu. Ya. Makanya setiap kali ditanya Ustaz, saya ingin bertobat. Saya ingin kembali kepada Allah. Saya ingin mengadakan islah karena arti taubat itu sebenarnya adalah islah. Saya ingin berkembali melakukan perbaikan. Maka jawaban paling utama adalah berilmu, tuntut ilmu karena dengan ilmu seseorang akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Mana yang haram, mana yang boleh. Mana yang wajib, mana yang makruh dan semisalnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat ayat Al-Mujadilah, ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, ini juga ayat menunjukkan keutamaan orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Apa tafsirannya? Lihat saya. Tafsirannya begini. Ini ada dari A sampai Z, semuanya beriman. Ya. Semuanya beriman. Dari orang-orang yang beriman dari A sampai Z ini Allah tinggikan derajatnya. Siapa mereka? Orang yang berilmu. Artinya orang berilmu mendahului orang-orang yang beriman seluruhnya. Makanya Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad hafizahullah beliau mengatakan pada ayat ini, "Ai yarfa'illahu al-'alima al-mu'mina 'ala al-mu'min ghair al-'alim, ghair al-faqih darajat." ورفعة الدرجات ala على عظم الفضل وعلو makanah. Artinya, maksud ayat ini adalah Allah mengangkat orang yang berilmu yang beriman. Jadi ya, ada dua sifat yang diangkat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah siapa? Orang berilmu dan beriman. Selain orang yang beriman tidak berilmu. Tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Dia beriman, oke, okay, baik dia. Tetapi ketika dia beriman dan berilmu diangkat derajatnya dibandingkan orang yang beriman saja tidak berilmu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan eh, hadis-hadis tentang keutamaan orang berilmu banyak. Sering kita sebutkan, sering ustaz-ustaz menyebutkan. Ya, coba perhatikan hadis berikut riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Kita akan menyebutkan sekarang keutamaan had, eh, keutamaan ilmu dari hadis Rasul. Ingat ini baru mukadir. Ya. Sebelum kita masuk kepada pohon bagaikan pohon yang tidak berbuah. Saya ingin memberikan masukan dulu kepada diri saya pribadi. Jangan pernah bosan nuntut ilmu. Salah satu cara agar memotivasi orang untuk tidak bosan menuntut ilmu, sebutkan keutamaan-keutamaan oh, eh, orang yang berilmu. Keutamaan-keutamaan ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu. Hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Lihat, salah satu hadis tersebut adalah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Wa innal alima لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر Lihat, sekarang kita runut dari hadis ini keutamaan orang berilmu. Yang pertama, barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan menurut dia menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Ya, ini pertama, keutamaan ilmu. Pasti dimudahkan Allah jalan menuju surga. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia berjalan menuju surga atau menuju neraka. Nah, ilmulah yang menjadi cahaya kita untuk menerangi jalan agar kita bisa sampai ke surga. Tanpa ilmu maka jalannya akan gelap, akhirnya tersesat menuju neraka. Dan lihat Allah berfirman, eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, sahalallah. Rasul SAW menyebutkan kata sahala itu dalam bentuk jawaban dari sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kepastian. Allah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam bentuk fiil madhi. Jadi kalau saya terjemahkan, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, ini semua adalah kata syarat. Seperti saya mengatakan barang siapa yang makan maka ia akan kenyang. Nah, barang siapa yang makan itu namanya kata syarat. Barang siapa yang belajar maka ia pintar. Maka barang siapa yang belajar itu namanya kata syarat sama ini. Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan ia menuntut ilmu di dalamnya maka maka ini semua adalah kata syarat jawabannya maka Allah niscaya akan memudahkan dia masuk surga para ulama mengatakan apabila di dalam jawaban sebuah syarat Jawabannya dalam bentuk fi'il maldi. Kata kerja yang telah lampau. Maka menunjukkan kepastian. Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan. Dia menuntut ilmu di dalamnya. Niscaya pasti sahalallah. Allah Allah akan mudahkan dia. Gak ada keraguan. Ini keutamaan pertama. Kenapa Ustaz penjelasannya uh, begitu dalam? Agar masuk ke dalam hati. Agar semangat nuntut ilmu. Orang yang nuntut ilmu pasti tidak ada keraguan di dalamnya, dimudahkan menuju surga. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Yang ketiga, orang yang berilmu akan benar-benar dimintakan ampun oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Bisa ada yang menghitung ikan? Hmm. Lihat. Kadang ini kaidah Pak, ambil. Kadang penyebutan sesuatu terutama jumlah bilangan di dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an bukan itu yang dimaksud. Makanya para ulama mengatakan al-adadu la mafhumalah. Jumlah bilangan dalam Al-Qur'an atau hadis terkadang tidak memiliki pemahaman atasnya. Tetapi menunjukkan kebanyakan seperti ini seluruh penduduk langit dan penduduk bumi dan bahkan ikan yang ada di lautan akan memintakan maufirah untuk orang yang berilmu. Apa maksudnya ikan yang ada di lautan? Artinya akan sangat banyak. Bukan berarti kita harus ngitung ikannya berapa, enggak. Bukan jumlahnya yang kita inginkan, bukan. Tetapi jumlah penyebutan jumlah itu menunjukkan kepada apa, Pak? Banyak ataupun sedikit. Lihat hadis Rasul yang lain saya ingin menyebutkan tentang contoh-contoh penyebutan jumlah bilangan. Misalkan <clears throat> hadis Rasul yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan setengah kurma. Wah, Ustaz, kalau begitu kita potong-potongin kurmanya setengah-setengah. Enggak. Apa maksudnya pas setengah di sini? Walaupun dengan harta yang sedikit bisa membentengi seseorang dengan surga dari dari neraka dan persis sebagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya ya Rasulullah ayus sadaqati a'lamu ajran wahai Rasulullah sedekah apa yang paling besar pahalanya maka beliau menjawab, juhdun mukil. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang dikeluarkan dengan susah payah dalam keterbatasan harta. Jadi bukan jumlahnya yang kita inginkan. Nah, sama ini. Hatal hitan filma sampai ikan-ikan di lautan bukan berapa jumlah ikannya tapi saking banyaknya yang beristighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ini keutamaan sangat luar biasa. Baik. Yang keempat. Yang ke, betul yang keempat? Yang keempat, keutamaan untuk menuntut ilmu. Yaitu orang yang menuntut ilmu diumpamakan seperti orang yang seperti mohon maaf, seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Penunt, uh, orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Tidak ada bulan bintangnya nggak nyala. Ya, tidak ada bulan bintangnya tidak akan pernah bisa menyala, tidak akan pernah bisa bersinar. Apalagi kalau bulannya bulan purnama, itu yang keempat, yang kelima para penuntut ilmu dan para ulama adalah pewaris Nabi. Makanya ada kisah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa uh, eh, afan dalam riwayat Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah pasar. Lalu beliau berdiri di tengah-tengah pasar. Kemudian beliau berkata, "Ya ahlas suq, Wahai para penghuni pasar, ma'ajazakum Alangkah kalian ini sangat lemah, sangat lalai. Penghuni pasar langsung bertanya, "Wa madza kaya Abu ya Abu Hurairah?" Apa yang engkau maksud wahai Abu Hurairah? Kenapa kami disebut orang paling lemah? Ya orang pasar itu kan pokoknya kalau ke pasar itu terkenal dengan apa, Pak? Duit pak, duit. Pasar sangat dengan ter, sangat identik dengan apa? Duit, harta. Saya untung, dia harus rugi. Begitu. Itu pasar itu terkenalnya Ya, ngaku deh ngaku. Ngaku nggak? Ngaku yang gitu. Pasar begitu. Makanya <coughs> Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menggunakan kesempatan ini. Ini orang-orang yang cuma dalam pikirannya untung, bagaimana bisa untung, bagaimana bisa e, banyak keuntungan, bahwa pulang keuntungan sebanyak-banyak. Beliau gunakan kesempatan ini. Kalian ini pedagang yang lemah. Kalian ini pedagang yang tidak tahu untung. Keuntungan mana? Maka para orang dagang tertantang. Mana? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin maka lihat kata kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna la tadhhabun fatakhuduna nasibakum minhu." Itu harta waris Rasulullah sudah dibagikan. Kalian masih di sini, nggak pergi ke sana. Eh, kalian yang suka keuntungan, ayo ambil sana. Oh, digunakan uh, keinginan jiwa. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat itu benar-benar menggunakan keadaan psikologis para pedagang. Antum pak, kalau ngomong sama pedagang, ngomongin Al-Quran dan Sunnah ngantuk. Betul. Ya, coba ngomongin masalah warisan, ngomongin masalah dagang, oh dia semangat. Karena berkaitan dengan duit. Uang. Ya ini para ikhwah sekalian. Maka qalu wainahu. Maka mereka bertanya mana itu? Makanya mereka tertarik langsung. Mana? Warisannya mana dibagikan? Kemudian qala fil masjid. Kata Abu Hurairah di masjid warisannya dibagikan. Fakharuju sira'an ilal masjid. Maka mereka pun keluar bersegera. Pergi dari pasar tempat mereka mencari harta pergi ke masjid. Wawakafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Abu Hurairah tetap di pasar sampai mereka kembali lagi dari masjid ke pasar. Lalu mereka berkata, eh, lalu Abu Hurairah bertanya, "Malaku, kenapa kalian kembali lagi? Ayo ambil sana." Maka mereka mengatakan, "Ya Abu Hurairah, fakat ataina al-masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam." Wahai Abu Hurairah, kami sudah datang ke masjid. Kami masuk, tidak ada sesuatu yang dibagikan. Enggak ada harta warisnya yang dibagikan. Faqala alahum Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Ama ra'aitum fil masjid ahadan?" Apakah kalian tidak melihat seorang pun se di masjid? Qalu bala, ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Iya, kami melihat ada orang-orang di masjid, ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang sedang mempelajari hal-hal yang halal dan haram. Maka faqala lahum Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Wai hakum fadzaka mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Celaka kalian, itu yang halal halam itu adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dari hadis tadi. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sedikit menyinggung tentang bid'ah. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini al ulama warathatul anbiya mereka mengatakan bahwa seorang alim boleh membuat bid'ah. Kalau ditanya apa dalilnya, tuh Dalilnya ulama ini. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi, berarti dia boleh bikin bid'ah. Maka ini pendalilan yang keliru. Dalilnya sahih, pendalilannya keliru. Baik. Hampir setengah jam saya berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Terakhir sebelum kita masuk kepada tema kita. Ada hadis menarik juga tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang sangat terkenal riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddi." Lihat hadisnya baik-baik. Baik. Tinggalkan dulu e, calonnya yang mau dilamar tinggalkan dulu. Baik e, nikah yang pertama pun nikah yang kedua tinggalin dulu. Konsep, lihat saya, lihat saya. Ya, man yudidillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah menginginkan untuknya khairan. Khairan di situ pakai tanwin an. Khairan. Ya, khairan ada tanwinnya. Para ulama mengatakan setiap kata yang ada tanwin maka itu disebut dengan kata nakirah. Kata apa? Nakirah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata nakirah pada hadis ini untuk apa? Sebagai bentuk tashri'fan, wa tafkhiman, pemuliaan dan pengagungan akan ilmu tersebut. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dan nakirah menunjukkan kepada keumuman artinya kebaikan apapun dunia akhirat kebaikan apapun, baik dalam perkara ibadah atau perkara dunia, baik baik dalam perkara pekerjaan dunia ataupun perkara urusan agama, keluarga, apa saja. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Kebaikan tadi kata nakirah. Menunjukkan kepada keumuman. Menunjukkan kepada pemuliaan. Akan apakan? Akan Allah apakan? Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan? Yufaqihu fiddi. Allah akan memahamkan padanya agama. Nah, di sini letaknya. Yang paling penting bukan hanya punya pohon, tapi bagaimana pohon tersebut berbuah. Yang paling penting bukan hanya hafal Quran, tetapi bagaimana Al-Quran tersebut diamalkan. Yang paling penting baga- bukan hanya punya ilmu, tetapi bagaimana ilmu tersebut beram, diamalkan. Lihat penjelasan menarik yang pantas ditulis oleh tinta emas oh, dengan tinta emas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Miftah dari Sa'ada beliau mengatakan Wahada in urida bil fiqhi al ilmul mustalzimu lil amal lihat tadi saya sebelum saya artikan lihat hadisnya barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan niscaya Allah akan pahamkan ia tentang agama. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama yang sangat luar biasa ini, ulama Islam abad ke-8 Hijriah ini, beliau mengatakan, ini hadis jika yang dimaksudkan dipahamkan agama, maksudnya adalah ilmu yang berkonsekuensi diamalkan. Berarti Pemahamannya adalah apabila diinginkan kebaikan oleh Allah maka dia akan berilmu dan ilmu tersebut harus apa? Diamal. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa amma in urida bihi mujarradul ilm fala yadullu ala anna man faqiha fid din faqad urida bihi khairan. Adapun jika yang dimaksud dengan pemahaman agama tadi cuma ilmu, nggak ada amal, maka ini bukan namanya kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Lihat, harus ilmu kemudian apa? Amal. Itu yang akan mendapatkan khairan tadi, kebaikan. Kebaikan apapun. Karena nakirah tadullu alal umum. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Kalau sudah kita pahami Bapak Ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk sekarang kepada hal-hal yang berkaitan dengan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tadi mukaddimah yang pertama saya sebutkan tentang perumpamaan. Bagaimana Al-Qur'an dan hadis juga memakai perumpamaan Kemudian mukadimah yang kedua yaitu tentang keutamaan ilmu bahwa semuanya harus didasari dengan ilmu. Sekarang kita ingin menyinggung diri kita. Ya, ingin kita menempa diri kita. Hoi, jangan cuma ilmu, tapi mana awalnya? Misalkan kita tahu tentang keilmu kezaliman, diharamkan untuk berbuat zalim, tapi kalau ngutang maka kalimat yang paling sering dipakai afwan akhi. Afwan akhi. Bayar, enggak, enggak ada afwan akhi, bayar. Ngutang bayar. Ya. Tahu tentang bahaya lisan. Tapi ahli riba, ahli namimah, ahli dusta, Ya. Maka kita sekarang menempa diri kita. Untuk orang-orang yang cuma berilmu tapi tidak mengamalkan. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Poin pertama, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu dan amal adalah tujuan penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 12 Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir Allah lah yang telah menciptakan tujuh petala langit dan tujuh lapisan bumi yang semisal dengannya menurunkan Yunazzilul amru bainahunna, yatanazzalul amru bainahunna. Kemudian Allah menurunkan wahyu-wahyu di antaranya agar kalian mengilmui. Ini tujuan pertama dari penciptaan langit dan bumi termasuk kita di dalamnya adalah agar berilmu. Kemudian tidak cukup untuk berilmu, setelah berilmu adalah beramal. Makanya kita katakan poin pertama agar memotivasi kita untuk mengamalkan ilmu adalah ketahuilah tujuan penciptaan kita untuk dua hal ini, ilmu dan amal. Lihat lagi surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Lihat di dalam dua ayat tadi, at ayat 12, Az-Zariyat ayat 56 menunjukkan ilmu dan amal. Ibadah tidak akan bisa terjadi tanpa ilmu. Seseorang tidak akan bisa menghambakan dirinya beribadah kepada Allah tanpa ilmu agama. Maka barang siapa yang menghiasi dirinya dengan ilmu, kemudian diamalkan ilmu tersebut, berarti dia telah melaksanakan tujuan penciptaannya di dunia. Ya, tujuan mencipta penciptaannya di dunia. Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan mendapatkan murka Allah. Garis bawah itu baik-baik. Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan mendapatkan murka Allah seperti kaum siapa? Kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana kaum Yahudi. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Matsalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepada mereka kitab Taurat kaum Yahudi lalu mereka tidak mau membawanya, tidak mau mengamalkan kitab tersebut, maka seperti himar yang membawa buku-buku, seperti keledai yang cuma bawa buku-buku. Berarti Pak, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan itu seperti keledai yang membawa buku. Nah, ini bagus nih, jadikan judul kajian. Bagaikan keledai pembawa buku. Ini namanya orang yang tidak berilmu. Bagaikan keledai pembawa buku. Dan keledai itu bukan hewan yang dianggap istimewa di tengah orang Arab dan di dalam Islam. Ya, bahkan kita tidak boleh memakannya kecuali keledai liar ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Orang Yahudi diharamkan tentang riba. Eh malah penghasilan mereka paling utama riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kaum Yahudi dilarang untuk melakukan riba. Dalam surah Nisa ayat 161 wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan mereka kaum Yahudi berlaku riba. Itu kebiasaan mereka. Padahal mereka sudah dilarang. Tahu mereka larangannya. Sudah mengilmui larangan riba, tapi malah melakukan. Ini persis nih yang sudah nuntut ilmu. Ya, sudah jenggotan, jenggot dipasang di mana-mana. Dipasang ya. Ya. Tapi ketika transaksi ingin nyari modal, jenggotnya dilepas dulu. Nyari modal dengan cara leasing, minjem ke badan keuangan finansial yang ribawi. Ada orang subhanallah pernah nanya ke saya, Ustaz, e, kami ingin mengadakan travel haji Ustaz. Travel haji kan mulia Ustaz. Iya bagus. Travel umroh bagus mulia. Iya. Tapi Ustaz kami nggak punya modal. Boleh nggak minjem ke bank konvensional? Ya akhi haram. Ustaz sekali aja. Nanti saya istighfar. saya bilang ya akhi haram, nggak boleh. Haram dilaknat nanti usahanya tidak berkah. Semua ancaman saya sebutkan. Ustaz, Ustaz nggak melihat. Di sini tidak ada travel haji umrah Ustaz. Uh, dia ingin biar saya menghalalkan. Ya, nyari fatwa dan benar perkataan para ulama, man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari keringanan-keringanan dari fatwa para ulama, dia akan menjadi orang zindiq, lebih daripada munafik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka yang sudah ngaji haram riba, tinggalkan. Tinggalkan, tidak boleh haram ya haram. Apakah kemudian orang yang ngaji kitab tauhid kemudian boleh makan makan harta riba? Enggak. Bahkan mereka lebih jauh daripada dari, dari itu. Harus lebih jauh daripada orang yang belum mengaji. Karena mereka sudah tahu hak-hak Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi itu kebiasaan kaum Yahudi. Kebalikan dari itu, yang beramal tanpa ilmu, mereka seperti kaum Nasrani yang mendapatkan gelar sesat oleh Allah. Ya, yang mendapatkan gelar sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sufyan ibn Masruk al Thawri rahimahullah taala mengatakan, "Man fasada min ubadina Fafihi syabahun bin nasara." Barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, ahli ibadah tapi tanpa ilmu, maka dia ada semisam semacam kesesuaian kesamaan dengan kaum Nasrani. Suka beramal tapi tanpa ilmu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 37 bagaimana kebiasaan kaum Nasrani berbuat bid'ah beramal tanpa ilmu menjurus kepada perbuatan bid'ah lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها artinya kemudian قفينا kami lanjutkan setelah mereka. Kami lanjutkan setelah mereka. Tumma qaffayna ala atharihim. Bentar. Surat apa tadi? Al-Hadid ayat 27. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul dari kami. Artinya apa? Nabi Nuh keturunan beliau menjadi rasul. Nabi Ibrahim keturunan beliau menjadi rasul. Waqafaina bi Isa bin Maryam. Imran keturunan beliau menjadi rasul. Di antaranya Nabi Isa. Makanya di sini disebutkan dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-ngadakan rohbaniyah. Amalan-amalan yang belum ada contohnya dari Nabi Isa. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Al-Hadid ayat 37. Ai ibtada'ata ummatun nasara. Yaitu Kaum Nasrani terkena dengan perbuatan bid'ah, beramal tanpa ilmu. Ya, beramal tanpa ilmu, maka tabnaha alaihim yang belum kami syariatkan atas mereka. Innamahum iltazamuha min tilqa'i anfusih. Mereka hanya mewajibkan untuk diri mereka sendiri, padahal belum ada ajarannya dari Nabi Isa. Ini kebiasaan kaum Nasrani. Makanya pengikut bid'ah sama dengan kaum Nasrani dalam perihal membuat apa? Bid'ah. Dan ada perkara menarik Pak dari perkara bid'ah. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman di sini dalam dalam ayat ini, "Ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha." Mereka yang sudah mereka buat sendiri ibadah itu mereka tidak istiqamah penemuan menarik tentang bidah. Garis bawahi baik-baik. Sebarkan kepada kaum muslim agar jauh dari bidah. Salah satu buruknya bid'ah membuat orang tidak istiqamah dalam bid'ahnya. Dalilnya ini. Ya. Mereka tidak istiqamah dalam bid'ahnya. Pasti kalau ada orang bawa ajaran baru, nanti dia ikuti. Datang lagi ustadz dengan ajaran baru, ikuti lagi. Datang lagi kiai dengan ajaran baru, ikuti lagi. Itu salah satu karakteristik buruk bid'ah. Membuat orang tidak istiqomah dalam bid'ahnya. Jangan sunnahnya. Bid'ahnya aja nggak istiqomah. Paham maksud saya? Paham? Jauhi bid'ah makanya membuat orang tidak istiqamah dan ini adalah menyerupai kaum Nasrani. Ini penemuan, Pak, tentang bid'ah. Maka jangan sampai kita dekat-dekat dengan perbuatan bid'ah tersebut. Taib. Hal yang kedua yang menempa kita untuk mengamalkan ilmu yang kita ilmui. Ketahui baik-baik secuil apapun ilmu yang Anda miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yakini itu baik-baik. Ilmu apapun yang Anda miliki, sedikit, banyak, besar, kecil, tinggi, dalam, rendah, ti tidak dalam, akan dimintai pertanggungjawaban. Apa diminta pertanggungjawabannya? Ilmumu sudah diamalkan belum? Lihat hadis Rasul yang sangat terkenal, hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Jangan tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba sampai dia ditanya tentang empat hal. Salah satu dari empat hal tersebut an ilmihi madza amila tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dengan ilmunya tersebut. Itu akan diminta pertanggungjawaban, Pak. Ya, tentang akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah, ilmu tingkah laku, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para ulama salaf memahami hadis ini. Dan kalau yang saya maksud ulama salaf kebanyakan para sahabat. Lihat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Innama akhsha al qiyamah an yunadini rabbi ala ru'usil khalaiq." Fayaqul, "Ya Uwaidir, Mada amilta fima alimta. Ini Pak, ini kebiasaan para sahabat. Yang dengan ini mereka mendapat ridho Allah. Ini gaya hidup para sahabat. Saya sering mengatakan, Pak, gaya hidup para sahabat itu senantiasa pikirannya di akhirat saya bagaimana? Sukses enggak? Bisa jawab pertanyaan tidak? Lihat, contoh-contoh ini. Sesungguhnya yang aku paling takutkan pada hari kiamat kata Abu Darda radhiyallahu anhu yaitu Allah akan memanggilku di hadapan seluruh makhluk dan dia berkata wahai Uwaimir ini adalah nama dari Abu Darda apa yang kamu amalkan dari apa yang telah kamu ketahui ilmumu yang kamu amalkan bagaimana itu yang akan itu yang menjadi Abu Darda sangat takut radhiyallahu anhu ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Maka tanyakan Pak dalam diri kita, "Mada amilta fi ma'alimta?" Apa yang kamu amalkan terhadap apa yang telah kamu ilmui? Bagaimana amalmu terhadap ilmumu? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Lihat Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'i di dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari riwayatnya secara ta'li secara tergantung Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi berkata adraktu aktsara min 30 sahabiyan kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi aku mendapati 70 sahabat Rasulullah. Artinya beliau bertemu dengan 70 sahabat Rasulullah. Ibnu Abi Mulaikah termasuk kibarut tabi'i. Para uh, seorang tabi'i yang mendapati kebanyakan para sahabat. 70 sahabat Nabi beliau dapati. Seluruhnya takut akan kemunafikan. Apa kemunafikan yang maksud? Ilmu tidak diamalkan. Sekali lagi, sekali lagi Pak saya katakan, ya. Bukan iman pada peci, enggak pada baju koko kemana-mana baju koko sekarang nggak mau lagi pakai baju kaos oblong malu dia. Enggak. Tapi ilmunya bagaimana? Terhadap halal haram bagaimana? Terhadap wajib bagaimana? Terhadap amalan sunnah bagaimana? Terhadap maksiat, dosa kecil, dosa besar bagaimana? Itu yang namanya berilmu. Maka usaha mulai saat sekarang ini kita yang sudah mengenal dakwah ini, dakwah sunnah, dakwah salat ini harus lebih banyak amalnya lebih khusyuk sholatnya. Sab pertama, baca Quran tidak pernah lepas setiap harinya. Saya heran kadang-kadang ada orang per hari tidak baca Quran. Coba tanyakan pada diri kita. Kapan terakhir kita membuka mushaf? Dan kapan update terakhir di status kita? Hah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Dan kadang-kadang statusnya nggak manfaat. Nggak manfaat. Ya. Apa statusnya? Mandi dulu ah. Emang ente mau mandi? Mandi, mau makan, mau jungkir balik, bodo amat. Orang nggak mikir. Habis mandi ngeliat, uh nggak ada yang like, sedih. Sedih subhanallah. Sedih itu dosa, sedih waktunya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang bagaimana kebiasaan para sahabat Nabi ketika ilmu tidak diamalkan. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dan hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka. Al-Mu'minun ayat 60. Ayat ini ditanyakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahumul ladzina yashrabun al-khamr wa yaznun wa yasriqun?" Orang-orang yang tadi takut dikembalikan kepada Allah, apakah mereka orang yang minum khamar, berzina, mencuri, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yabnata siddiq." Tidak. Yang dimaksud dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Orang-orang yang ketika beramal hati mereka takut maksudnya adalah lakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Lihat, Orang-orang mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sholat, bersedekah dan takut amalan mereka tidak diterima dari mereka. Dan merekalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Ini orang-orang yang benar-benar berilmu. Jadi ilmu bukan hanya dihafal, bukan hanya dicatat, tetapi diamalkan. Sebesar pengamalan kita terhadap ilmu, sebesar itu keselamatan kita di akhirat. Garis itu bawahi baik-baik. Sebesar pengamalan kita terhadap ilmu, sebesar keselamatan kita nanti di akhirat. Karena ilmu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sedikit tentang berharap diterima amal. Ini penyakit orang beribadah itu Pak. Dia ujub dengan amalnya. Misalkan. Tadi pagi sudah baca Quran. Ah tenang aja. Sudah baca Quran. Bulan ini sudah sedekah. Wah tenang aja. Sudah sedekah. Yang diingat selalu amalnya. Yang dijadikan ujubnya selalu amalnya. Dia lupa dosanya. Dia lupa jangan-jangan amalnya tersebut tidak diterima. Lihat Nabi Ibrahim. Ini subhanallah ini para ikhwah. Penjelasan dari eh, Syekh bin Bas rahimahullah. Ketika Allah berfirman dalam surah baqarah ayat 127. Ini tempat diri kita. Kapan kita beramal coba dalam hati kita selalu ada ini. Perasaan harap agar diterima amal. Perasaan takut jangan-jangan tidak diterima amal. Lihat penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah yang sangat menarik. Wa id yarfa Ibrahimul qawaida min al bait Ismaila rabbana wa taqabbal du'a. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat tiang-tiang membetulkan Ka'bah Baitullah. Mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, terima dari kami. Apa pak utamanya? Lihat penjelasan Syekh bin Bas. Lihat terutama orang-orang yang sering mengingat-ingat amal, lupa dosa. Lihat orang-orang yang sering mengingat-ingat sholat tahajudnya. Lihat orang-orang yang sering menyebutkan amalnya di hadapan orang lain. Eh, sebentar. Sebenarnya saya nggak ingin cerita ini, tapi ini sebenarnya masalah pribadi saya dengan Allah. Saya nggak enak sebenarnya cerita ini. Ya, sudah jangan cerita, tutup. Tutup, tutup baik-baik. Ya, tapi ya ini untuk pelajaran anda aja sih. Jangan sampai kemana-mana ya. Cukup anda aja. Saya nggak ceritakan kemana-mana. 100 orang dia bilang seperti itu juga semuanya. Lihat, perhatikan ini kata Syekh bin Bas, alangkah indahnya Ibrahim alaihissalam. Apa yang indah? Dua orang ini mulia, tidak seperti kita berangkat. Ini orang pilihan. Ibrahim, Ismail alaihi wassalam. Orang pilihan. Satu. Yang beramal orang pilihan. Khalilullah. Dan ibnu Khalilullah. Khalilullah dan anaknya Khalilullah Ibrahim dan Ismail. Satu. Yang kedua. Yang beliau amalkan utama. Apa? Membangun Ka'bah. Utama Membangun Ka'bah tidak ada yang lebih utama daripada ini. Yang ketiga, di tempat yang utama di Masjidil Haram paling utama afdalul buq'ah 'alal ard 'alal itlaq tempat yang paling utama paling suci sealam semesta di Masjidil Haram walaupun demikian beliau tetap tidak ujub Beliau tetap tidak ujub dengan dalil apa? Beliau di akhir ayat mengatakan, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terima kami. Terima dari kami. Sering-sering berdoa ini, Pak. Setelah kita beramal agar hilang rasa ujub. Rasa ujub itu penyakit kenapa, Pak? Lihat. Kadang begini. Saya sudah sholat malam, saya sudah baca Quran, saya sudah berdoa, saya sudah bersedekah, saya sudah nuntut ilmu. Ya sedikit nonton televisi, no, ngelihat perempuan-perempuan, artis-artis begitu nggak jadi masalah deh. Saya sudah sholat, saya sudah tauhid, sudah salafi. Akhirnya meremehkan. Ini sering kan di media-media sosial uh, Afwan ini ada video bagus. Di dalamnya terdapat renungan untuk hati. Tapi mohon maaf di dalamnya ada musik. Ya sih haram. Musiknya haram, jangan disebarin. Meskipun di dalamnya ada manfaat. Paham? Paham maksud saya? Itu kenapa timbul seperti itu? Meremehkan itu meremehkan karena sifat ujuk dia ingat, oh saya sudah jenggotan, saya sudah pakai peci kemana-mana, untuk ilmu, saya sudah pakai jilbab lebar, saya sudah pakai cadar, nggak apa-apa lah maksiat-maksiat dikit. Ini ujuk nih. Lihat Nabi Ibrahim. Ya, dua orang mulia, pekerjaannya mulia, di tempat mulia. Tapi masih apa? Masih apa, Pak? Masih takut tidak diterima. Ini yang membuat seseorang akhirnya tidak ujub. Senan agar uh, faidah tidak ujub apa? Tidak memudah-mudahkan maksiat. Ah, nggak apa-apa Ustaz, sedikit aja uh, tanda tangan palsu nggak apa-apa deh. Tauhid, tauhid. Tauhid apanya? Ini akan saya bahas nih setelah sholat Jumat zuhur nih. Di balik tauhid di gudang peluru. MT Al Jannah. Judulnya di balik tauhid. Panitia mengatakan pusat ganti aja deh judulnya nggak enak. Ya nggak menarik. Menarik di balik tauhid itu ada kejujuran, di balik tauhid ada rasa tunduk kepada Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di balik tauhid nggak pernah mencampurkan susu dengan air. Di balik tauhid ada ikhlas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini perkataan yang sangat luar biasa. Dan ini dikatakan ternyata oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi Syekh bin Bas mengikuti ulama-ulama terdahulu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Habib Hatim. Di dalam tafsir Imam Ibnu Kathir Ibnu Luard berkata, ketika membaca ayat tadi, Al-Baqarah ayat berapa tadi? 127. Beliau menangis. Nih, menangis. Yang ahli ibadah semestinya harus banyak menangis. Jangan-jangan tidak diterima. Capek, Pak. Bangun malam orang pada tidur ngorok, ngileran kita bangun, capek. Ternyata nihil, gak diterima, capek. Beliau menangis, ibnu luar menangis. Beliau mengatakan, "Ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawaimi baitir Rahman wa anta musfiqun alla yukbalamik. Wahai Nabi Ibrahim, orang Khalilur Rahman, Khalil itu lebih lebih daripada Habibur Rahman. Lebih daripada hanya dicintai. Kekasih yang sangat dikasihi oleh Allah. Engkau membangun Ka'bah, Baitullah engkau bangun. Di tempat yang paling mulia. Yang kamu kerjakan amalan mulia dan engkau masih takut untuk tidak diterima amalmu Bandingkan dengan orang-orang yang sering-sering mengingat-ingat amal. Bersedekah sering diingat-ingat. Padahal itu juga 10 tahun yang lalu. Tahu nggak ente? Di Masjid ar rahmat itu semua kipas angin. Apa maksudnya? Ternyata bukan saya, bapak saya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, untuk menempa agar ilmu diamalkan adalah ingat ancaman siksa bagi yang tidak mengamalkan ilmu. Ingat ancaman siksa bagi yang tidak mengamalkan ilmu. Ini ancaman ternyata dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Tiga ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan ancaman keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun?" Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Kalau Anda baca tafsir Imam Ibnu ayat ini kepada orang munafik. Ayat ini redaksinya Allah tujukan kepada orang munafik. Mengucapkan sesuatu yang dia tidak perbuat. Kaburo maqtan. Sungguh besar murka Allah di sisi Allah bagi ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Ini ayat pertama. Ancaman dari Allah tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ayat yang ketiga, Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Apakah kali kamu memerintahkan manusia untuk melakukan albir? Albir itu kebajikan. Albir itu jalan yang menghantarkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya perkataan jujur menunjukkan kepada bir. Bir itu adalah wa innal birra yahdi ilal jannah dan bir menunjukkan kepada surga. Makanya bir itu jalan, jalan menuju surga. Apa maksudnya? Apakah kalian memerintahkan manusia kepada bir, amal saleh, nahi mungkar, watan sauna anfusakum tapi kalian lupa diri kalian sendiri? Ya, ini terutama Pak kepada kami-kami yang berbicara di sini di depan. Ngajak manusia sholat. Paling terakhir masbuk. Masbuk paling terakhir lagi. Coba antum bisa bayangkan masbuk paling terakhir? Itu gimana? Hah? Dapat kap kapan dapatnya? Masbuk paling terakhir. Imam Assalamualaikum dia baru datang. Itu namanya masbuk paling terakhir. Ini nggak pantas diambil ilmunya ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian lupa atas diri kalian sendiri padahal kalian membaca Alkitab Al-Quran. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir? Ayat yang ketiga, surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum Aku tidak menginginkan. Nah, sebelum ayat yang ketiga ini, ayat yang kedua tadi, kalau ayat yang pertama jelas Pak. fusilat ayat 2 sampai 3 jelas ancamannya. Jelas ancamannya. kaburomaktan Murka Allah besar terhadap orang yang cuma mengatakan tidak mengamalkan. Ini jelas. Ayat yang kedua bagaimana? murunan nasa nasabil bir wa amfusaku Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebajikan dan kalian lupa diri kalian sendiri? Ancamannya mana? Ini ancamannya. Ancamannya Allah mengancam dengan pertanyaan. Makanya pertanyaannya sering saya ucapkan pertanyaan di sini disebut dengan pertanyaan apa? Ingkar. Tercela kalian. Wahai orang yang cuma memerintahkan tapi lupa terhadap perintahnya sendiri. Tercela. Ini namanya pertanyaan ingkar. Yang ketiga surat Hud ayat 88. Aku tidak menginginkan untuk menyelisih kalian kepada apa yang aku kali aku larang kalian atasnya. Artinya seseorang memerintahkan sesuatu tapi dia tidak kerjakan. Seseorang melarang sesuatu tapi dia malah mengerjakannya. Surat Hud ayat 88. Kalau kita ambil waktu saya semakin mendekat, kalau kita ambil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, tentang ancaman keras bagi orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama ini seperti masalah salawat Pak. salawat apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya bersalawat, Amalkan. Ya, Amalkan bersalawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu inda falam yusalli alaih Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau bersalawat atasku. Maka ini termasuk pengamalan <clears throat> dari yang mulai kecil-kecil, Pak. Jangan pernah remehkan. Kalau tidak ingin kita mendapatkan ancaman berat. Lihat, siksa orang yang berilmu tidak beramal. Orang yang coba me, cuma cuma me, amar ma'ruf tapi tidak tidak mengerjakan ma'rufnya. Nahi mungkar tapi dia mengerjakan mungkarnya. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birajulin yaumal qiyamah." Ini kesuksesan hakiki. Ini kerugian hakiki. Jadi kalau seandainya kita punya kawan, dia sukses, punya pekerjaan. Pekerjaan yang mempunyai para pekerja, sukses. Dia rumah gedongan, mobil mewah, harta bertumpuk, sukses. Yakini baik-baik, itu bukan kesuksesan hakiki. Kesuksesan dan kerugian hakiki ada di akhir itu harus Anda letakkan dalam diri Anda selalu. Terutama tak kala kita sudah mulai goyah dengan ibadah, mulai condong ke dunia. oh, enak ya punya dunia ente. Enak ya punya rumah, dongan, mobil mewah. Enak ya ente nggak kekurangan. Aneh makannya nasi, Emang makan apa? Batu, nggak mungkin kan? Ini <clears throat> para ekor yang dirahmati oleh Allah. Lihat, ini kerugian hakiki, Pak. Ini kerugian didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat. Fayulqa finna. Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Fatandaliqa aktabuh aitah keruju am'ah. Keluarlah usus-ususnya dari perutnya. Keluarnya gimana Ustaz? Bongkar, terbongkar gitu. Allah alam. Keluar usus-ususnya. Apakah ususnya keluar di mulutnya abu? Ah, Enggak tahu. Keluar usus-ususnya. Wa yaduru biha kama yadurul himaru birraha. Dia berputar-putar sebagaimana keledai berputar-putar di tempat gelam gembalaannya. Ini Pak, rugi hakiki ini. Adapun dagang belum sukses bukan apa-apa Pak. Ya, kawan, sudah punya mobil, rumah mewah, punya usaha tersendiri, punya pekerjaan tetap, istri empat. Ya. Bukan sesuatu yang yang menjadi ukuran standar hakiki untuk kesuksesan. Lihat, kesuksesan dan kerugian hakiki dapat pada di akhirat. Tancapkan itu. Terutama Pak, hati-hati yang sedang galau, yang resah. Melihat kawannya satu SMA, satu kuliah dulu sudah jadi pejabat, sudah nyaman hidupnya. Sedangkan saya di sini, sini aja, di masjid Ar-Rahmat jualan. tak ya, halal. Bilal, Bilal radhiyallahu an. Ini perasaan seperti ini Pak harus selalu ditancapkan dalam hati. Saya nggak akan pernah bosan mengingatkannya agar kita tidak mengukur dunia itu sebuah sumber kesuksesan. Bilal, mantan budak berkulit hitam, diinjak-injak, tetapi penghuni surga sukses. Abu Jahal, Umayyah, Abu Lahab, orang terkenal satu jazirah Arab, nggak sukses. Kenapa? kedua mata kakinya masih berjalan di atas bumi, nafasnya masih di tenggorokan, tapi dia sudah dituliskan nasibnya di neraka jahanam. Subhanallah. Ya. Dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang mempunyai keperluan ekonomi, kesempitan dalam ekonomi. Ini pelipur laranya. Dunia sementara, Pak. Coba sekarang perhatikan Orang tersebut berputar-putar. Fayatihi ahlun nar Maka orang-orang penghuni neraka mendatangi dia. Lalu mereka mengatakan wa yaqulun, fulan, ma ada apa engkau di sini? <clears throat> Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau dulu memerintahkan kami kepada ma'ruf? Melarang kami akan kemungkaran Wallahi Pak, ini hadis untuk kami-kami Pak. Kalau seandainya dosa itu berbau nih, saya Bapak tidak akan bisa duduk sedekat ini dengan saya. Kalau seandainya dosa itu bisa mencoreng wajah, maka wajah ini tidak akan pernah terlihat saking hitamnya dengan dosa. Hadis yang mengerikan. Kita Pak memerintahkan orang kepada ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita kan masih punya hawa nafsu. Kita kan masih punya di dalam tubuh kita ada iblis. Ada sifat buruk. Itu yang kadang-kadang amar ma'ruf tidak kita kita kerjakan ma'rufnya, nahi mungkar malah kita langgar mungkarnya. Di hadapan penghuni neraka dipermalukan. Qala bala. Iya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'ati. Wa anhaakum an munk anil munkar wa ati. Iya, aku melarang kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, aku tidak mengerjakannya. Aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, aku tidak mengerjakannya. Tetapi aku melarang kalian akan yang mungkar, malah aku mengerjakannya. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang cuma bisa memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar tetapi tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan, tidak menjauhi apa yang dia larang, disebut oleh Allah Rasulullah SAW sebagai hanya tukang mimbar, ahli mimbar, khutoba'u min ummatik, ahli mimbarnya dari umat Rasulullah. Orang yang cuma pintar ngomong tidak beramal. Maka ini hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang menarik disebutkan oleh Mutarif bin Abdullah ibn Syekhir. Mutarif bin Abdullah bin Syekhir. Dia ini adalah seorang tabi'i terkenal rahimahullah Doanya beliau berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni. Ya Allah, aku berlindung denganmu seseorang lebih bahagia dengan apa yang telah engkau ajarkan kepadaku dariku. Apa maksudnya? Aku engkau ajarkan Aku ya Allah engkau ajarkan ilmu. Lalu aku ngajarin orang. Orang yang aku ajari ini lebih bahaya dibandingkan aku. Aku berlindung dari itu. Paham Pak maksudnya? Aku dapat ilmu dari engkau. Aku bisa baca Quran, bisa baca hadis, bisa ngajari orang. Ternyata muridnya lebih bahagia di akhirat dibandingkan gurunya. Aku berlindung dari itu wa a'udzubikan aku akuna ibratan li ghairi dan aku berlindung kepada engkau ya Allah menjadi percontohan yang buruk untuk selainku aku berlindung diriku menjadi percontohan seperti kita sekarang menceritakan Abu Lahab Abu Jahal itu percontohan buruk siapa lagi Fir'aun siapa lagi Karun siapa lagi Haman, siapa lagi? Iblis. Percontohan percontohan buruk. Maka Abdullah bin eh, Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan aku percontohan buruk untuk orang lain." Syekhul Islam mengatakan, "Wahwa du'a wahwa min ahsani du'a." Dan ini adalah sebaik-baik doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Waktu saya habis tetapi saya ingin menambah sedikit sekitar sepuluhan menit. Sehingga tepat kita berbicara dua jam baru setelah itu kita masuk kepada pertanyaan. Perhatikan sekarang poin yang terakhir. Bagaimana kudwah kita para salafus saleh mengamalkan ilmu dan bersegera mengamalkan ilmu bukan hanya diilmui kemudian didiamkan tidak, bersegera mengamalkan ilmunya. Lihat ada hadis ajib luar biasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya sebutkan ceritanya biar cepat. Fatimah binti Muhammad. Istrinya siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu Istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib mengadu kepada suaminya. Wahai suamiku, saya capek ngurus rumah, ngurus rumah tangga, ngurus keluarga, anak. Maka minta pembantu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengetahui itu. Mereka berdua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu ma, Shallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengadukan itu. Lalu Rasul SAW pulanglah kalian. Datanglah Rasul SAW kemudian kepada ke rumah mereka berdua. Kemudian memberikan amalan. Lihat sabdanya. Awala adulluki ala ma huwa khairun laki min, min khadim. Wahai Fatimah. Maukah aku beritahukan kepada engkau sesuatu yang lebih utama dibandingkan pembantu. Apa itu? Idza awaiti ila fil ila al-firash تسبحين الله ثلاثا وثلاثين وتحمدينه ثلاثا وثلاثين وتكبرينه ثلاثا وثلاثين jika engkau ingin tidur baca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali ini lebih baik daripada dari pembantu dan ini yang mengamalkan dua-duanya istri dan suami maka yang menariknya apa Ali bin Abi Thalib mengamalkan itu. Kata beliau, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah." Aku tidak pernah tinggalkan itu semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah. Maka sebagaimana Ali bin Abi Thalib seperti itu, jangan lupa itu, Pak. Sebelum tidur, karena ada sebagian orang-orang yang kadang-kadang tidak bisa terkena bantal, langsung Pak lenyap ke dunia lain. Datang eh, apa tsunami, gempa dengan skala 9 Richter, dia tidak gubris. Tidur, nggak bisa kena bantah kepalanya. Ya maka jangan lupa baca ini. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun bertekad, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Kapan? Semenjak kita mendengar hadis ini. Nah, yang menarik, uh, ketika beliau mengucapkan hadis ini, ada yang hadir di majelis itu. Yang hadir bertanya, wahai Ali, wala lailatul Sifin, Apakah engkau tidak pernah meninggalkan bacaan itu setiap malam sebelum tidur meskipun itu ketika peperangan Siffin apa itu peperangan Siffin? Hah? Ali bin Abi Thalib melawan siapa? Ditakdirkan pada waktu itu melawan kelompok Muawiyah. Peperangan apa? Siffin. Berat perang antara hidup mati. Tapi beliau mengatakan, ya, wala lailatul Siffin. Aku bahkan tidak meninggalkannya di malam peperangan Siffin. Lagi genting-gentingnya. Ini yang luar biasa. Dan itulah kebiasaan para sahabat. Ilmunya diamalkan. Pohonnya apa? Berbuah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis dari Ambasah bin Abi Sufyan beliau mendengar riwayat dari Ummu Habibah Ummu Habibah mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man shalla itsnatai asyrata raq'ah fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadis riwayat Imam apa? Imam Muslim. Perhatikan baik-baik ini ini ajib juga, ini luar biasa juga ini. Ummu Ummu siapa tadi? Ummu Habibah. E, sedikit penulisan hadis. Sebagian para penulis ilmu, penuntut ilmu itu nulis nulis dalil cuma Al-Qur'an. Quran surat sekian ayat sekian. Enak, tapi hadis ditinggalin. Jangan. Hadisnya jangan ditinggalin. Hadis riwayat Muslim, tulis hadis riwayat Muslim dari sahabat Ummu Habibah. Cara menulisnya bagaimana? Enggak bisa nulis Arab, Ustaz. Maka tulis isinya. Isinya bagaimana? Ummu Habibah bercerita, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ifnatai asyrata raka'ah." Barang siapa yang salat 12 rakaat di setiap hari dan malam, niscaya dibangunkan untuknya dengan sebab salat tersebut sebuah rumah di surga. Yang disebut akhirnya salat apa? Rawatib ba'diyah qabliyah Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Ya, ini namanya salat rawatib. Kemudian Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuha taraktuhunna mundu sami'tuha tuhunna min Rasulillah." Aku tidak pernah meninggalkan dua belas rakaat tersebut semenjak aku mendengar dari Rasulullah. Baik. Ummu Habibah yang meriwayatkan dari Ummu Habibah siapa? Ab Ambasah. Ya, jadi Rasulullah meriwayatkan kepada Ummu Habibah. Ini ini Rasulullah meriwayatkan kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah meriwayatkan kepada apa? Ambasah. Ambasah berkata, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuha min Ummi Habibah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengar dari Ummu Habibah. Kemudian Amr ibn Aus Um Ambasah meriwayatkan kepada Amr bin Aus. Amr bin Aus mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengar dari Ambasah. Jadi terus berkaitan begitulah para salafus saleh. Ya. Kemudian An-Nu'man bin Salim uh, Amr bin Aus meriwayatkan kepada Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr ibn Aus. Aku tidak pernah meninggalkan itu semenjak aku mendengar dari Amr ibn Aus. Subhanallah. Begitulah kebiasaan para salafus saleh terhadap ilmu-ilmu mereka. Lihat lagi cerita Bagaimana para salafus soleh bersegera meninggalkan yang haram. Ya, nggak nunggu-nunggu. Yang tahu riba haram tinggalkan hari ini. Yang tahu kerja di bank konvensional haram, tinggalkan hari ini. Ustadz mertua saya nanti marah. Ustadz orang tua saya marah, murka besar. Murka mana? Allah dengan orang tuamu. Jangan sampai jadi pohon yang tidak berbuah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ada hadis menarik, Pak. Eh, ini hadis meskipun ini hadis menunjukkan meskipun orang sudah bertobat tapi karena kebiasaan maka akhirnya tetap biasa. Karena kebiasaan jadi susah untuk merusak merubah kebiasaan kecuali dengan kebiasaan yang lain. Makanya orang-orang mengatakan bisa karena biasa. Lihat, hadisnya menarik, butuh penelitian yang sangat. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yanhakum an an bi abaikum. Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama-nama bapak kalian. Ini kebiasaan orang Arab. Ya, bersumpah dengan menyebut nama-nama bapak-bapak kalian. Ini kebiasaan orang Arab. Maka dilarang dalam Islam. Maka Umar mengatakan setelah mendengar hadis ini, "Fawallah ma halaftu biha mundu tuhan sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakira." Demi Allah aku tidak pernah bersumpah dengan nama-nama bapak, nama keturunan semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lebih luar biasa ternyata ada perkataan seorang sahabat wan nabi kata dia lan ahlifa bin nabi ba'dal yaw demi nabi aku tidak akan bersumpah dengan nama nabi setelah ini yang nggak perhatian nggak paham dia bersumpah demi nabi aku tidak akan bersumpah dengan nama nabi setelah ini apa maksudnya dia saking biasanya bersumpah dengan mengucap nama Nabi. Akhirnya dia malah bersumpah dengan nama Nabi padahal ingin tidak bersumpah lagi. Maka Pak, perhatikan Pak. Yang mulai futuh, Quran sudah mulai ditinggalkan. Sholat ba'diyah, qobliyah mulai ditinggalkan. Zikir pagi, sore mulai ditinggalkan. Sudah lama Ustaz saya tidak zikir pagi, sore. Sudah, ayo mulai. Mulai berjihad kembali. Sungguh-sungguh ditempa dirinya. Ya. Ustaz, habis subuh tuh enak tidur langsung Ustaz. Maka kadang-kadang zikir astagfirullah, astagfirullah dua kali langsung. Sampai matahari terbit. Nggak ada zikir paginya, cuma istighfar dua kali. Itu hari pertama nggak apa-apa, terus. Jangan terus sekali lagi, jangan ya tapi coba lakukan Ustaz dulu saya sholat malam ahli sholat malam Ustaz tapi kok sekarang nggak pernah sholat malam coba bangun bangun lima menit sepuluh menit sebelum azan ambil wudhu sholat baru takbiratul ihram Allahu akbar aduh baru takbiratul ihram sudah azan subuh nggak apa-apa terus besok terus lagi terus coba uji walladzina jahadu fina Naum. orang-orang yang berjuang di jalan kami kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami ini yang bisa saya ucapkan Allah alam mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin silakan Pak ada yang mengatakan tentang bacaan duduk di antara dua sujud. Ada beberapa riwayat zikir tentang duduk dua sujud. Yang paling sahih dari riwayat yang ada adalah Rabbil Firli. Itu saja. Rabbil Firli diulang-ulang. Itu yang paling sahih. Tapi ada riwayat-riwayat yang hasan Rabbil Firli warhamni war warzukni wahdini. Ya. Ada lagi wajburni tambahannya. Adapun wa'af ini saya belum tahu. Ya, ketidaktahuan saya bisa nanti kita lihat mungkin pada pertemuan sebelumnya kita kita akan sebutkan. Untuk saat sekarang saya tidak hadir dalam pikiran saya apakah ada riwayat waaf ini? ya wa'fu anni. Nah, seperti itu. Adapun untuk bacaan apa tadi? doa fahayina rabbana bis salam yang ada setelah sholat wajib adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja. Fahaina rabbana bisalam belum ada yang saya ketahui dari hadis sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya belanja di supermarket dengan nominal 5200 rupiah Kata si kasir sudah bayar 5000 saja pak Dan terkadang juga harga di kasir 14550 rupiah Lalu kita membayar dengan uang 15000 yang seharusnya ada kembalian justru tidak kembali Pertanyaan apakah transaksi tersebut Baik kelebihan atau kekurangan dalam pengembalian uang termasuk riba bagaimana jika saya mengikhlaskannya, bagaimana solusinya. Maka jawabannya bukan riba, tetapi uh, dia adalah mengambil harta tanpa kebenaran. Karena begini, orang yang jual beli harus ridho dengan ridho. Ya, makanya jual beli itu adalah akdu muawadah. Akad ganti mengganti si pembeli membeli barang, mengambil barang, dan si penjual mengambil harga uang. Nah, ketika terjadi akad timbal balik jual beli ini harus di atas sebuah syarat utama yaitu antarodin harus saling rela saya menjual barang dan harganya sekian rela jadi saya kasih barangnya kamu kasih uangnya rela adapun kalau seandainya yang tertulis 15.200 rupiah kemudian setelah itu 15.000 kita bayar menjadi 15.500 ya kemudian uang kembalinya tidak dikembalikan si pembeli rela, maka tidak mengapa. Kalau pembeli tidak rela, maka haram hukumnya karena mengambil uang orang tanpa kebenaran. Karena salah satu yang sangat dijaga dalam syariat Islam adalah yang disebut dengan lima urgen. Lima hal urgen yang sangat dijaga adalah harta seorang muslim. Innama amwalukum wa aulad wa innama amwalukum wa dima'akum haramun alaikum kahurmati kahurmatikum Artinya, sesungguhnya harta kalian, darah kalian haram atas kalian. Diambil hartanya, diteteskan darahnya haram. Seperti haramnya tempat kalian ini. Sucinya uh, bulan kalian ini. Maka ini salah satu tujuan dari syariat Islam. Maka apabila seseorang membeli barang, kemudian dia kasih uang, kemudian harusnya ada kembalian, tidak dikembalikan. Maka jika rela dengan rela tidak mengapa. Tetapi jika tidak rela, maka yang menjual barangnya mengambil uangnya haram. Nah, cuma di sini ada perhatian. Kadang-kadang yang menjual barang terutama penjaga-penjaga kasir. Pak, gimana Pak? Direlakan aja? Boleh? Ini namanya minta-minta. Nggak boleh. Paham maksud saya, Pak? Ya, tidak boleh pura atau pura-pura tidak ada kembalian atau diganti dengan permen diganti dengan permen pak ini pak ambil permen yang beli kakek-kakek 70 tahun makan lollipop itu gimana subhanallah ya kalau kakek-kakeknya trendy makan lollipop nggak apa-apa ya silahkan kalau rela maksud saya silahkan tapi kalau nggak rela jangan dipaksa ya Nah ini solusinya bagaimana Ustaz kalau nggak ada kembalian? Kalau memang tidak ada kembalian, maka pada saat itu bilang tidak ada kembalian silahkan datang lagi Pak pada saat yang tepat dikembalikan. Kalau ingin si pembeli tidak ada urusan dengan dia, maka apa? Dihalalkan. Ya sudah 50 50 eh, rupiah ya saya halalkan saja selesai. Wallahu a'lam. Apakah orang yang sudah mendapat hidayah agama, ilmu syariat, yaitu dalam berniaga dahulu banyak menghasilkan uang, sekarang agak kurang, tapi bisa menuntut ilmu yang benar dan takut melakukan dosa dan sudah teratur dalam menjalankan ibadah. Ah, subhanallah. Ilmu agama tidak bisa diukur dengan dengan harta. Ketentraman hati tidak bisa diukur dengan harta apalagi surga. Ini kan pertanyaan maksudnya, Kak Ustaz, saya dulu belum nuntut ilmu agama. Sekarang sudah nuntut ilmu agama, sepertinya penghasilan agak berkurang. Karena ketika kita mengenal ilmu agama, kita tahu mana koridor yang halal, yang haram. Akhirnya kita akhirnya kita me, apa me, uh, susah untuk melakukan seenaknya harus memilih harus melakukan eh, hati-hati verifikasi terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam dompet. Dan kajian-kajian harta halal, harta haram ini sering bikin ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat galau. Betul nggak? Ya, Ustadz. Eh, saya kemarin di Banjarmasin, di kota saya, ada ibu-ibu bertanya kajian khusus muslimah setiap uh, Kamis sore, eh, setiap Kamis pagi, ya, jam 9 eh, waktu Indonesia Barat. Bisa didengarkan melalui live streaming dakwasunah.com Ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, apa hukumnya memakai cadar bagi wanita yang sering keluar rumah? Saya bingung pertanyaan bagi wanita yang sering keluar rumah. Perempuan itu muslimah itu terkenalnya dengan rumahnya ya terkenalnya dengan rumahnya lihat Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman wa karna fi kunna dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad wa buyutuhunna khairun lahunna rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka ini kok ada pertanyaan apa hukumnya memakai cadar bagi perempuan yang sering keluar rumah ini berarti kan ada sesuatu yang menyebabkan dia sering keluar rumah. Maka saya katakan tadi jawabannya pertama, perempuan itu tempatnya di rumah. Dan kalau keluar rumah pasti akan menjadi fitnah atau orang akan terfitnah jadinya dengannya. Nah, kemudian berarti ini mungkin ada sebab saya bilang. Dia keluar rumah, mungkin bekerja. Oh betul Ustaz kata ibu-ibu tersebut. Betul bekerja. Nah sekarang baru kita jawab berarti bekerja untuk perempuan pertanyaannya. Dalam Islam tidak ada melarang perempuan bekerja di luar rumah. Tetapi punya syarat-syarat khusus diantaranya tidak boleh ikhtilat, tidak boleh khalwat, tidak boleh membuka aurat, pekerjaannya benar-benar pekerjaan perempuan. Masa ada pekerjaan perempuan ya yang berkaitan dengan oli, bengkel. Nggak ada perempuan bakal letter ini. Ya. Perempuan jadi model iklan, truk. Apa hubungannya paha dengan truk coba? Apa hubungannya? Saya nanya. Ketika ada iklan, silahkan coba truk. Apa pahanya yang dicoba? Hah? Ini pada kuas sekalian. Tidak ada hubungannya. Maka dan syarat yang paling utama perempuan boleh bekerja di luar rumah yaitu tidak melalaikan kewajiban rumah tangganya jika dia sudah menikah. Kewajiban suami, ke, kewajiban istri terhadap suaminya lebih utama dibandingkan dia bekerja di luar rumah. Saya kemarin uh, mengadakan kajian di sebuah perkantoran di Banjarmasin. Ibu-ibu itu cerita, Ustadz, kami berdua saya dengan suami keluar jam setengah tujuh keluar dari rumah. anak-anak sudah nggak tahu kami. Kemudian pulang nanti maghrib maghrib. Dalam hati saya, keluarga harmonis gimana seperti ini? Sang suami ketika keluar dari kantornya ingin pulang ke rumahnya, tidak ada yang menyambutnya. Istrinya capek. Yang lebih parah lagi kadang-kadang kalau sang istri lebih besar gajinya dibandingkan suami, pasti suaminya Nah, ya, diinjek-injek. Ini Bapak Ibu saudara-saudari kan itu tabiat. Saya yang ngasih makan kamu, saya yang biayain rumah, saya yang beliin rumah, itu tabiat manusia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari maka pada saat itu eh, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya saya katakan sekali lagi bahwasanya orang yang berniaga dia ketika menuntut ilmu maka kadang-kadang dia galau dengan niaganya karena ilmunya yang menjadi koridor bagi dia pembatas bagi dia mana yang halal mana yang haram maka seperti yang kita katakan tadi ilmunya pohonnya harus berbuah jangan cuma pohon jangan cuma modal jilbab lebar jangan cuma modal jenggot tapi tidak ada amal ini tidak meremehkan jilbab, tidak meremehkan jenggot. Tetapi mana amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Apa pelaku-pelaku bid'ah juga termasuk dalam hadis barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga karena mereka juga membicarakan hadis di atas maka jawabannya tidak ya orang melakukan bid'ah tidak menuntut ilmu yang benar yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana hukum memasang, memasang foto di Facebook FB terutama untuk wanita haram karena bisa menjadi godaan bagi laki-laki dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al mar'atu aurah Wanita itu aurat idza kharajat istansyarafaha syaitan. Jika dia keluar rumah maka syaitan akan memperindahnya. Ini per, di zaman sekarang saking canggihnya perempuannya di rumah nggak keluar rumah, wujudnya di rumah tapi dia fotonya di mana-mana. Dan ini bukan hanya untuk perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya. Bahkan perempuan-perempuan yang sudah berjibab lebar, ya. Jangan sampai foto-foto. Ngapain? Moto dirinya misalkan Moto begini. Ngapain foto begini? Ngapain? Apa maksudnya? Paham nggak? Ya. Jadi nggak terlihat wajahnya di foto. Ngapain? Coba ngapain? Mau terlihat eksis? Nggak perlu. Ya, tidak perlu. Nanti di foto dari belakang perempuan-perempuan berjilbab lebar saking saling menggandeng di foto. Ngapain? Coba ngapain? Geng jilbab lebar? Enggak oh, usah ya, enggak usah. Jaga. Saya sebutkan kepada wanita-wanita yang saya cintai karena Allah yang di bawah. Mudah-mudahan anti semua antunna semua menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Salah satu yang membuat para sahabiyah wanita-wanita di zaman Rasulullah menggapai ridho Allah, mereka mempunyai satu sifat yang sangat luar biasa. Itu sifat hikmah. Malu yang sangat tinggi. Menjaga kesucian. Ummu Salam terlihat kedua telapak ta, eh, telapak kakinya ribetnya minta ampun. Telapak kaki, jangan paha, apalagi sampai kemaluan besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jaga perasaan hikmah tersebut. Sifat malu. Coba di rumah makan, ketawa terbahak-bahak. Ya, jaga perasaan tersebut. Jangan sampai kita mau hilang rasa hikmahnya. Wallahu'alaikum Apakah menuntut ilmu selain ilmu din dan dalam hal ini ilmu umum Kemudian kita mengamalkan dengan mengajarkan dengan cara mengajarkan dan mendapat pahala Misal ilmu umum yang berasal dari barat Misal filsafat hukum barat Hukum filsafat haram eh, Ilmu filsafat haram dipelajari Pelajari Al-Quran dan Sunnah Adapun ilmu-ilmu umum Yang uh, umum seperti ilmu matematika fisika, biologi, bahasa Inggris, ya. Maka ilmu tersebut tetap pada keumumannya, artinya dia mempelajarinya mubah, meningkat menjadi nilai ibadah jika digunakan untuk ibadah. Ilmu kedokteran, ya, dia mubah, mempelajarinya pun mubah. Meningkat jadi nilai ibadah apabila digunakan untuk kemaslahatan kaum muslim dan semua ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu semuanya adalah ilmu agama karena ilmu ini yang akan dimintai pertanggung jawaban. Wallahu a'lam. Bukankah doa menuntut ilmu hanya di pagi hari saja sesudah sholat subuh tidak setiap sholat? Maka Jawabannya hadis yang kita baca tadi setiap sholat subuh ya setiap sholat subuh wallahu a'lam hadisnya tadi Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an hadisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yaumin ba'da salati subhi ba'da an yusallim begitu lafaznya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sering setiap hari setelah sholat subuh di seti, eh, setelah salam. Maksudnya setelah salam sholat subuh. Allah. Bagaimana cara mengajak menuntut ilmu Islam kepada orang kafir yang dia lemah ibadah pada lemah beribadah pada ibadah agama kafirnya namun masih sangat awam pada ilmu-ilmu Islam. Beliau ada minat belajar Islam namun sangat lemah sangat galau apakah beliau ini wajib disuruh syahadat dahulu apa hukumnya ngajak orang yang masih kafir masuk masjid untuk duduk di kajian maka jawabannya eh, yang pertama ajak untuk memahami agama Islam yaitu ajak untuk memahami syahadat syahadat itu sangat mudah memahaminya bagi orang yang ingin bersyahadat yaitu pertama beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, tunduk patuh taat hanya kepada perintah Allah. Yang ketiga, berlepas dari segala macam sesembahan, kesyirik. Kalau dia sudah paham itu silahkan dia bersyahadat. Adapun permasalahan toharo, detil-detil permasalahan akidah maka itu dia setelah masuk Islam. Nah, kalau seandainya ada sekarang yang hadir dari orang tersebut silahkan. Jika ingin masuk dalam agama Islam, kita bersyahadat sekarang, tidak mengapa. Jika ada yang hadir, tidak mengapa kita bersyahadat sekarang. Kemudian eh, dia masuk Islam, kemudian setelah itu dia pelajari ilmu-ilmu Islam. Wallahu Dan ketika kita ngajak orang kepada agama Islam, bukan ngajak kepada agama baru. Ini agama seluruh nabi. Agama Nabi Isa, agama Nabi Musa, agama seluruh nabi. Ya, Allah, Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna yang hadir kalau seandainya di sini masih ada orang kafir ataupun orang yang belum bersyahadat maka mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada hatinya agar bisa memeluk agama Islam. Dan apa hukumnya membawa seorang kafir ke dalam masjid? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jika ada maslahat untuk didakwahi boleh. Jika ada maslahat untuk didakwahi, maka diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak melakukan transaksi dengan pelanggaran dan da dari luar daerah dan sekaligus menggunakan bank sebagai sarana pembayaran mereka. Apakah dengan koordi kondisi di mana tidak memungkinkan oleh halangan jarak ini dibolehkan bagi kita untuk menggunakan sarana riba ini haram. Bagaimanapun riba haram. Ya. Lalu bagaimana usah pembayarannya melalui bank konvensional? Boleh melalui bank konvensional, akan tetapi untuk sekedar membayar, tidak untuk meminjam uang yang di dalamnya terdapat riba, tidak untuk investasi yang kemudian mengham, me, mengha, uh, menghasilkan riba tidak boleh. Ya, adapun untuk transaksi pembayaran jual beli maka tidak mengapa wallahu a'lam. Orang non muslim cenderung berhasil di dunia hampir di segala bidang. Bagaimana dengan muslim yang banyak ditimpa musibah pada saat ini dan cenderung terbelakang serta tidak maju? Maka jawabannya muslim cenderung uh, eh, apa? Orang kafir cenderung kesuksesan di dalam perkara dunia, memang dia karakternya untuk dunia, hidupnya untuk dunia. Ya. Hidupnya untuk dunia. kalau ma ya illah dunia. Allah menyebut kata itu. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali dunia. Memang dia cuma berpikir bagaimana dunia, sukses dunia. Orang muslim enggak. Orang muslim tujuan hidupnya adalah sukses di akhirat. Itu orang muslim. Dan adapun kalau seandainya seorang muslim banyak mendapatkan e, musibah, maka ha? kebanyakan nonton apa? Berita, termakan oleh berita. Jangan terlalu sibukkan dengan berita. Pelajari ilmu agama, Al-Quran dan sunnahnya. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sibukkan dengan berita. Yang kedua, seorang muslim diuji karena memang mengingin diinginkan oleh Allah kebaikan atasnya sehingga dia jalan di atas bumi tidak mempunyai dosa dan nanti di akhirat cuma ada nikmat ya nanti di akhirat cuma ada nikmat nikmat surga nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala wallahu alam ada ilmuwan fisika yang menganggap Tuhan itu tidak ada yang disimpulkan dari penelitiannya dalam bidang fisika tersebut. Bagaimana Ustadz? Ini berarti kalah dengan dengan binatang. Binatang mengakui Allah. Kok ilmuwan gak mengakui Allah? Gimana? Ya, binatang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Binatang kalau seandainya tidak turun hujan mereka menghadap ke langit. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala mengakui adanya Sang Pencipta. Maka perhatikan ada orang-orang yang ulaika qaumun utu zakaan walam yutu zakat. Mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan tapi tidak diberikan kesucian hati. Wallahu a'lam. Para penganut bid'ah terutama untuk membela amalan Maulid Nabi mereka sering mengatakan bahwa di Arab Saudi yang mereka sebut negeri Wahabi sering mengadakan pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah itu benar? Sekarang begini. Kita itu beragama jangan nyari onta hitam. Beragamalah dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Cari dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ada tidak mengadakan perayaan Maulid Rasul sallallahu dari mulai zaman Rasulullah para sahabat para tabi'i para tabi'ut tabi'i sampai imam yang empat ada nggak Ya pertanyaannya seperti itu saja. Ada tidak? Contohnya dari sampai imam yang empat abad ketiga hijriah. Imam yang paling terakhir Imam Ahmad ibnu Hambal abad ketiga hijriah ada nggak? Nggak ada. Lalu mau nyontoh siapa? Yang katanya bermazhab Syafi'i, mau nyontoh siapa? Belum ada. Makanya ada sebagian orang yang pernah mencegat saya di jalan. Hei, kamu tanggung jawab. Bahwasanya kami tidak setuju kamu mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad SAW eh, tidak boleh diperingati maulidnya. Maka saya katakan pada waktu itu, sepuluh orang yang jamin masuk surga belum pernah mengerjakannya. Lalu kita mau ngikutin siapa? Ya. Adapun mencari oh negeri ini mengerjakan, negeri ini mengerjakan. Ya, kita berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan sebuah negeri. Bisa dipahami ini? Wallahu a'lam. Cukup? Cukup ya? Apa terus? terus. Bagaimana menghilangkan subuhat daripada punya ilmu tidak diamalkan lebih baik tidak berilmu. Yang membuat seseorang yang hadir lagi e, jarang hadir lagi ke masjid. Maka jawabannya mudah. Seseorang tidak bisa beramal tanpa ilmu. Maka harus dua-duanya berilmu dan beramal. Ini trik iblis nih. Ganggu manusia Ente ngaji-ngaji aja nggak diamalin. Mendingan kita hmm? nggak ngaji, nggak ngamal. Kenapa? Karena ilmu harus ada, karena amal harus ada apa? Ilmunya. Saya sering pak, kita dapat istri, subhanallah ya, iblis itu memang musuh manusia. Dia itu punya trik yang macam-macam caranya. Salah satu trik dia yang sangat jitu membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Saya beri contoh. Ustaz, bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Baca Quran sebanyak-banyaknya sampai hatam beberapa kali atau kita baca satu ayat tapi kita baca tafsirnya, sebab nuzulnya, nanti dipahami, tajwidnya benar. Ini Pak, dua-duanya nggak dikerjain. Ini contoh-contoh pertanyaan orang malas baca Quran. Ya? Karena yang diperintahkan dari membaca Al-Quran, membacanya dapat pahala walau tidak dapat, tidak mengerti. Mempelajarinya dapat pahala. Mendengarkannya dapat pahala. Menghafalnya dapat pahala, mengamalkannya dapat pahala. Semuanya dapat pahala dari interaksi seseorang dengan Al-Quran. Sama pertanyaan, Ustadz mana yang lebih utama? Sholat, tapi suka ngibul. Kalau ngutang nggak bayar. Sholat Ustaz, jidatnya hitam. Tapi sholat. Maka dari dengan orang yang nggak sholat tapi akhlaknya baik, ya jujur, tidak pernah ngibul, kalau ngutang bayar dan semisalnya. Maka jawabannya mudah. Pertanyaan ente salah. Karena dua hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Orang yang sholat Allah berfirman, akhirnya salat, inna salata tanha Dirikan sholat sholat itu melarang kepada perbuatan fasad dan muntah Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Bagaimana cara bangkit dari penyakit futur Sedangkan ketika kita bermunajat memohon ampun kepada Allah Terkadang hati tidak hadir dan tidak ada ruh di dalam ibadah Ini futur Ini contoh-contoh futur Maka jawabannya banyak Ini satu kali kajian ini Ya Saya hari Rabu yang lalu kalau tidak salah saya sudah sebutkan tentang penyakit itu bernama futur mungkin bisa dilihat di media sosial Salah satu hal yang bisa menjadikan orang bangkit dari futur adalah pertama ikhlaskan niat. Karena orang tidak istiqamah karena tidak ikhlas. Yang kedua doa. Yang ketiga ilmu Berilmu, tuntut ilmu yang banyak. Yang keempat cari lingkungan. Ya. Cari lingkungan dan paling utama dari semua itu adalah berdoa karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.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 jadi ini kan alhamdulillah ini buka puasa jadi kan suka ditawarin sama kawasan kalau ketemu kerabat yang ada di lapangan dan tiap hmm. itu ditawarin tak ada jawab Wan ada puasa, ada puasa, ada puasa. gitu. Enggak. Iya, Jaga hati aja. Iya. Jaga hati. Takutnya, takutnya jadi aneh kalau mau jawab gitu, Jaga enggak terima kasih gitu kalau perlu mau kekuatan